Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata pada kesempatan waktu yang berbahagia ini di tempat yang mubarakah ini yakni di masjid min masajidillah kita kembali berkumpul setelah menegakkan sholat fardu maghrib, <clears throat> kita berkumpul untuk bermajelis ilmu bertafakku fiddin, yaitu majelis ilmu yang merupakan majelis zikir yang disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai raudatun min riyadul jannah. Taman dari taman-taman surga. <clears throat> Majelis yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yaitu <clears throat> nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa الملائكة وذكرهم الله في من عنده indah. <clears throat> Yaitu majelis yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka humul malaikah dan para malaikat-malaikat Allah menaungi mereka. Wa fi man indah. Dan Allah menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. <clears throat> Majelis Barakallahu fikum yang disebutkan pula oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah tariqan min turukil jannah. Yaitu jalan dari jalan-jalan pintas menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Rasulullah SAW mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia di dalamnya menginginkan ilmu, menuntut ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan pintas menuju surga Allah. <clears throat> majelis yang mubarakah barakallahu fikum majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah majelis-majelis ilmu yang di dalam di dalamnya dibacakan firman-firman Allah taala dinukilkan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam demikian pula ucapan-ucapan para salaf majelis yang di dalamnya nasihat terhadap kitab Allah terhadap sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Rasul-Rasulnya dan nasihat terhadap pemimpin-pemimpin seluruh kaum muslimin dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin <clears throat> bahkan seluruh umat manusia sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha agama itu adalah nasihat agama itu nasihat agama itu nasihat kulna liman ya Rasulullah kami bertanya para sahabat untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lillah nasihat untuk Allah wali kitabihi untuk kitabnya Allah wali rasulihi untuk Rasul Allah <clears throat> wali aimmatil muslimin dan untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin wa ammatihim dan nasihat untuk seluruh umumnya kaum muslimin bahkan seluruh umat manusia maka majelis ilmu, majelis ta'lim adalah merupakan majelis yang berisi dengan nasihat lillah wali kitabihi wali rasulihi wali <clears throat> Oleh karena itu barakallahu fikum majelis ini adalah majelis atau majelis ilmu adalah majelis yang mubarakah. Majelis yang diberkahi Allah taala selama menyampaikan Al-Qur'an dengan penafsiran para salaf dan sunnah hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman dan praktek para salafun saleh. Maka majelis itu adalah majelis yang mubarakah. <clears throat> Adapun majelis ahlul bid'ah yang terdapat di dalamnya khurafat, kesyirikan atau bid'ah-bid'ah atau mungkar, kemungkaran-kemungkaran yang dipoles dengan berbagai polesan-polesan sekalipun itu dari Al-Qur'an atau dari hadis namun dipelesetkan makna penafsirannya maka majelis tersebut adalah majelis yang gair mubarakah majelis yang tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala berfirman <clears throat> وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ innal كَانَ kana zahuqa. Naam. Uh, sebelumnya kebenaran itu pasti dan kebatilan sebaliknya pasti akan lenyap dan sirna. Adapun kebenaran adalah akan kekal. Barakallahu fikum. Ila yaumil qiyamah. <clears throat> Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah taala dan bersyukur kepada Allah jalla wa yang senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan waktu luang dan nikmat Islam wal iman terkhususkan nikmat hidayah taufik baik nikmat hidayah berupa taufik dari Allah taala semata ataupun nikmat hidayah berupa taujih wal irsyad yaitu mendapatkan bimbingan dan arahan yang benar dari Al-Qur'an dan sunnah sekali lagi berdasarkan pemahaman dan praktik para salafun saleh <clears throat> Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah taala pelajaran kita pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah halid dinu lillah wal watanu lil jami'. Apakah agama itu untuk Allah atau milik Allah adapun al watan negeri atau wilayah adalah milik manusia atau milik makhluk Naam dijawab oleh Syekh rahimahullahu taala kata beliau hadhihi khuttatun syirkiyatun ibtada'aha ahlu Urubah للهروب من حكم الكنيسة الظالم المحارب للعلم ثم أرادوا بها إبعاد أهل الإسلام عن دينهم فكأنهم قالوا الدين لله yutrahu zahriyan laisa lahu haqqun fi syu'unina alwataniyya min siyasatin wa ilmin wa iqtisadin wa ghairihi. <clears throat> Ini adalah ucapan syirkiyah. <clears throat> yakni ucapan atau program kesyirikan yang dibuat oleh kafirin yang ingin memisahkan antara agama syariat Allah Subhanahu wa taala dengan wilayah atau negeri tempat manusia berada padanya. Mereka ingin memisahkan keduanya bahwa hukum atau syariat Allah sendiri belum tentu untuk bisa dipraktekkan atau diterapkan pada kehidupan tertentu. Nah, maka ini adalah program syirkiah, kata beliau yang ingin disusupkan di tengah-tengah Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka ingin mendekatkan kepada hukum yang zalim yang penuh dengan permusuhan. Sehingga mereka seakan-akan mengatakan bahwa agama Allah itu dikesampingkan. Dibuang di belakang. Naam, yutroh dohrian, Yakni dilemparkan di balik punggung. Tidak ada hak dalam untuk agama mengatur kehidupan wilayah baik dalam hal politik, ilmu, perekonomian dan selainnya. Naam. Fal musta'miruna qasadu bihadhil kalimah al muzawwiqah al bid'iyah ifkan wa tadlilan liyub'idu hukm Allah wa bi qada'ihi an jami'il qadaya wasyu'un bi hujjatil watan alladhi ja'aluhu niddan lillah. Naam. Orang-orang kafirin yang berupaya untuk menjajah Islam dan kaum muslimin mereka bermaksud dengan kalimat ini yang bid'ah yaitu membuat kedustaan dan penyesatan terhadap umat Islam agar mereka jauh dari hukum Allah agar mereka jauh dalam seluruh urusan mereka secara khusus urusan duniawiyah urusan wilayah negeri itu lepas dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala Naam. Sehingga mereka fasol, fasolu bisababihi ad-din anid daulah. Mereka memisahkan agama dari negeri, dari wilayah. <clears throat> wa qada amarana Allahu wa qada amarana al-Qur'anu bi'adami ta'atihim fi mithli hadha. Allah Ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk tidak mentaati ucapan atau statement yang seperti ini. Nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran seperti dalam surat Ali Imran ayat 149. A'udhu billahi samil alimi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, yarudukum ala aqabikum. Maka mereka akan mengembalikan kalian di balik akob kalian, di balik punggung kalian, yakni menjadikan kalian kafir. Batang kolibu khosirin, sehingga kalian menjadi orang yang merugi. Nah, jika kalian mengikuti ucapan orang-orang kafir, maka di dalam ayat ini Allah menyeru kita orang-orang yang beriman. Jangan ikuti seruan-seruan orang-orang kafirin. Seperti seruan ini bahwa memang ad-din lillah tetapi al-watanu sya'bi au lil jami'. Juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat ke-100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam ladzina utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sekelompok dari orang-orang yang diberi Alkitab, yakni Ahlul Kitab, Yahudi, wan Nasara dan Nasara. Kalau kalian mentaati mereka, yarudukum ba'da imanikum kafirin. Maka mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi kafirin. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru khusus kita semua orang-orang yang beriman jangan mengikuti seruan-seruan kafirin. Nah, maka pada hari ini banyak dari seruan-seruan kafirin yang diikuti dan diserukan oleh kaum muslimin. Bahkan diserukan oleh sebagian dari mereka dai-dai yang mengatakan menganggap dia adalah sebagai dai terhadap agama Allah. Namun seruan itu adalah menyeru kepada seruan kafirin. Ya, seperti seruan yang mengatakan yang ma'ruf dengan pemahaman pluralisme ya atau sekularisme Almaniyah, Syuyuyah, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan dengan pemahaman pluralisme, yaitu semua agama sama. Yang penting sama-sama punya Tuhan. Ya. Sehingga penyembah berhala pun punya Tuhan. Ya. Maka tidak ada bedanya dengan Islam yang juga punya Tuhan. Naudzubillah. Sehingga mereka membuat seminar-seminar penyatuan agama. Ya. Dan di Indonesia sangat masyhur dan sangat menyebar pemahaman ini. Ya, para elit-elit politik banyak yang meyakini. Ya, bahkan ada kelompok khusus dibentuk disebut dengan liberalisme, jaringan Islam liberalisme, JIL. Naudzubillah. Ya, menyesatkan dan menjauhkan kaum muslimin bahkan memurtadkan mereka dengan keyakinan ini. Ya. Maka wajib untuk dijelaskan bahwa ini ya ucapan dan pemahaman keyakinan kufur. Naudzubillah. Siapa yang meyakini demikian maka dia keluar dari Islam. Ya, karena Allah taala sangat banyak dalam Al-Qur'an Ya, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia akan merugi ya pelakunya di dunia terlebih-lebih di yaumul kiamah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Ayat yang paling terakhir turun dalam Al-Quran. Dari Al-Quran. Al-Ma'idah ayat ketiga. Paling terakhir. Setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Kurang lebih 81 malam. Ayat itu menegaskan dengan gamblang bahwa agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di Arafah sedang haji dikenal dengan Hajjatul Wada. Ya. Pada tahun 10 Hijriah di Makkah di Arafah. Tanah haram Arafah yang mustajabah. Ya. Tempat dan waktu ketika para hujjaj berkumpul di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka itu waktu dan tempat yang mustajabah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa hamba-hambanya yang ikhlas, yang uh, yakin, yang percaya kepada Allah, tidak berburuk sangka. Pasti Allah taala akan mengabulkan doanya. Dan datang dalam riwayat yang sahih atau yang hasan bahwasanya Allah taala turun di langit bumi pada hari Arafah ya sebagaimana Allah turun pada langit bumi di setiap sepertiga malam terakhir ya maka hari Arafah juga demikian barakallahu fikum <clears throat> dan di antara keutamaannya adalah orang-orang yang tidak berhaji disunnahkan berpuasa satu hari yang kata Rasulullah SAW, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dah. Akan menggugurkan dosa setahun penuh sebelumnya dan setahun penuh setelahnya. Puasa satu hari di bulan Zulhijjah pada tanggal 9 Zulhijjah di mana kaum muslimun para haji sedang wukuf di Arafah. Yang sebentar lagi insya Allah kita akan masuk di dalamnya. Yaitu bulan Zulhijjah. Besok insyaAllah ta'ala. Kalau berdasarkan tanggal. Tapi berdasarkan ru'ya. Maka kita merujuk kepada negeri Saudi Arabia yang sedang berhaji kaum muslimun. Patokannya adalah mereka yang sedang berhaji. Mereka wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka itulah yang lebih rojih dari pendapat para ulama walaupun ada yang berpendapat mengikuti tanggal. Namun dalam hadis para kalafikum kata Rasulullah sallam saumu yomi Arafah. Lafaz hadisnya puasa di hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yaitu ketika para haji wukuf di Arafah. Nah, Karena tidak mungkin para haji wukuf di tanggal 8 atau tanggal 10. Ya, Wukufnya pada tanggal 9, maka ukurannya berarti kaum muslimun, para hujat yang sedang wukuf di Arafah. Maka di hari itu kita berpuasa barakallahu fikum dan ini pendapat yang lebih rojih. Nah, walaupun di sana sebagian ulama kita berpendapat mengikuti tanggal. Walaupun berbeda dengan As-Saudiyah yang sedang wukuf di Arafah. Akan tetapi sekali lagi zahir dari hadis saumu yami Arafah ahtasibuhu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu aw allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di hari Arafah adalah aku menghitungnya di sisi Allah taala yakni pahalanya di sisi Allah menggugurkan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. <coughs> nah, maka dia memiliki keutamaan barakallahu fikum. Fala ba'as sebagai faidah. Saya ingatkan kepada semua kita khususnya pada saya pribadi bahwa kita sebentar lagi besok insya Allah masuk kepada satu Zulhijjah dan satu Zulhijjah sampai sepuluh Zulhijjah mendapatkan uh, keutamaan khusus di dalam hadis yang Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa uh, ma min al amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashar. Tidak ada hari-hari yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala untuk melakukan amalan-amalan soleh dibanding dengan sepuluh hari-hari ini. Yang dimaksud adalah sepuluh pertama di bulan Zulhijjah. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah?" Tidak pula jihad fisabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali. Dia mati di medan perang, dan hartanya pun dia korbankan di jihad fisabilillah. Kecuali itu, maka dia lebih afdol daripada yang beramal soleh di bulan 10 hari di bulan Zulhijjah. Akan tetapi orang yang berjihad fisabilillah tidak meninggal, maka beramal soleh di bulan Zulhijjah 10 hari pertama lebih afdol daripada orang yang berjihad fisabilillah. Subhanallah. Naam. Jadi ini perlu kita perhatikan. Ya, untuk kita memperbanyak amalan soleh. Dan amalan soleh di sini umum mencakup seluruhnya. Baik berpuasa, bersedekah, berucap yang baik, berkata yang jujur. Naam, semua amalan-amalan soleh dilipat gandakan dan lebih afdol daripada jihad fisabilillah. Naam, ataupun amalan-amalan khusus yang terdapat dalam riwayat seperti bertakbir, tahlil, takbir, tahmid. Dalam riwayat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dan Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda fa'akthiru Perbanyaklah kalian minat tahlil, wat tahmid, wat takbir. Perbanyak tahlil, ucapan la ilaha illallah, wahdahu la syarikala, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa la kulli syai'in qadir. Kemudian bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu Akbar. Bahkan Ibnu Umar, Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhuma, keluar di pasar, mengeraskan suaranya dengan tahlil, tahmid, dan takbir. Di sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah. Naam. Sehingga sebagian ulama menafsirkan para salaf bahwa ayat di dalam surah Al-Hajj ke 24 liyashhadu manafi' lahum wa yadhkuru Allah fi ayamin ma'lumat agar mereka para haji itu mengambil manfaat-manfaat dengan haji dan menyaksikan mengingat, menyebut nama Allah Ta'ala pada hari-hari yang telah maklum. yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Begitu pula dalam surah Al-Fajr wal Fajr walayalin asyr. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa keutamaannya siangnya lebih afdol daripada siangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun malamnya maka sepuluh hari terakhir malamnya Ramadan lebih utama daripada malamnya sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah. Naam. Walhasil barakallahu fikum ini sebagai faedah lil munasabah. Saya kembali kepada pembahasan kita barakallahu fikum bahwa <coughs> kaum kafirin ya eh, sebagian kaum muslimin mereka mengikuti seruan kafirin dengan pemahaman pluralisme tadi. Ya, bahwa agama semuanya sama. Sementara Allah berfirman dalam Al-Maidah tersebut ayat yang paling terakhir turun tadi di Arafah sedang haji, sedang wukuf, maka ayat itu turun. Ya, dan tidak ada lagi ayat setelahnya mengatakan Islam agama yang diredoi. Para ulama mufassirin mengatakan selain Islam maka Allah murka dengannya. Ya, ini kita perhatikan. Barakallahu fikum ya kita baca tafsir tentang ayat tersebut kita akan dapatkan ya syarah atau keterangan demikian bahwasanya ketika Allah ridho Islam sebagai agama kaum mukminin mukminat maka artinya Allah taala lawannya murka eh, ridho adalah murka terhadap yang lainnya ketika masih diberlakukan <clears throat> apalagi dikatakan sama Ya. Nah, tidak demikian barakallahu fikum. Kemudian <clears throat> upaya untuk memisahkan ya antara hukum syariat dengan negeri atau wilayah ya hukum-hukum kemanusiaan ini adalah tidak mungkin barakallahu fikum ya tidak akan mungkin karena Tidaklah Allah menciptakan manusia dan wilayah bumi ini kecuali untuk tunduk kepada hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala di masanya masing-masing. Di seluruh para nabi yang diutus oleh Allah di masanya masing-masing. Dan yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan dan sekaligus menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya. Sehingga Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam ibadahnya, hukum-hukumnya, dalam negeri wilayahnya, semuanya. Ya, dan tidak boleh karena cinta dengan negeri lalu kita me menggugurkan prinsip syariat, prinsip agama Allah. Ya. Dan itu dibuktikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yaitu meninggalkan Mekah, negeri yang sangat dicintai. Pusat Islam, Ka'bah ada di Mekah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk hijrah karena tidak mampu menghadapi kekuatan musyrikin dan tidak bisa menegakkan syariat pada saat itu karena lemah. Ya, maka pada saat itu wajib untuk berhijrah Rasulullah dan para sahabat meninggalkan Mekah yang dicintainya. Ini dalil bahwasanya tidak boleh dalam karena cinta kepada waton, kepada negeri, kita gugurkan prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala. La. Bahkan Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam surah Taubah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي hatta ya'ti Allah bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Kata Allah, "Kul in kana aba'ukum" katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun bapak-bapak kalian ya, atau jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, atau perdagangan yang kalian cintai, atau tempat tinggal wilayah yang kalian ridho dengannya. Ya. Semua itu kalian lebih cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah. Fatarabbasu, maka tunggu. Ya. Allah mengancam orang-orang yang lebih mencintai semua itu tadi daripada Allah dan Rasulnya daripada jihad fisabilillah ya diancam oleh Allah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri tunggu ya yakni ancaman dari Allah azab yang akan menimpa kalian apakah di dunia atau di akhirat billah Naam, wallahu la yahdil qaumal fasiqin dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Fasik. Ya. Fasik itu ada dua, ada fasik uh, akbar, ada fasik asghar. Fasik yang mengeluarkan dari Islam, ada fasik yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana kufur. Ada kufur yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, kufur asgor. <clears throat> Walhasil barakallahu fikum Allah Ta'ala dalam ayat yang mulia ini menghukumi orang-orang yang lebih mencintai anak-anaknya, eh, bapak-bapaknya, anaknya, saudaranya, istri-istrinya, keluarganya, perdagangannya, tempat tinggalnya, wilayahnya, negerinya, dia lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, maka tunggu ya saatnya ancaman Allah Taala akan ya menghadang kalian. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Di sini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin memisahkan antara hukum syariat Allah dengan hukum kemanusiaan, hukum wilayah. Tidak mungkin. Akan tapi seluruh perkara manusia diatur oleh syariat Allah Ta'ala. Dan itu maslahat. Dan ketika aturan manusia tidak merujuk kepada syariat Allah, maka itu pasti madorot. Pasti jelek. Ya, itu sudah jelas. Barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu Allah Ta'ala banyak dalam ayat Al-Quran menjelaskan terkait dengan khilafah. Khilafah itu adalah kepemimpinan dalam sebuah negeri tidak akan mungkin bisa ya di menjadi baik kecuali ketika khilafah itu berdiri di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah diwujudkan oleh Allah. Ya, dalam surah An-Nur Allah Ta'ala berfirman, Wa اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ solihat la اللَّهُ فِي fil اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ, قبلي min qabli, min qablihim, wa lahum dinahum alladhi irtada lahum, wa la khawfihim amna, Allah telah menjanjikan khilafah, ya, kepada orang-orang, kepada kalian sebagaimana Allah telah janjikan pada orang-orang sebelum kalian. Yaitu orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Ya, beriman dan beramal soleh. Yaitu di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, di atas syariat Allah, hukum Allah. Allah akan janjikan pada mereka. Sebagaimana Allah telah wujudkan khilafah itu pada orang-orang sebelum kalian. Lalu Allah ganti rasa takut menjadi ke keamanan. Ya, diganti kesempitan menjadi kelapangan kesengsaraan menjadi kebahagiaan. Ya, semua karena mereka berada di atas syariat Allah. Ya'budunani la yusyrikuna nabi syai'a. Yaitu mereka memurdikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Jalla wa Walhasil sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tidak boleh memisahkan antara hukum Allah dengan sebuah wilayah atau kehidupan sebuah negeri. Barakallahu fikum. Bahkan kita rela meninggalkan negeri yang kita cintai sekalipun. Kalau itu perintah dari Allah yaitu wajibnya berhijrah. Ketika kita tidak mampu menegakkan syariat di tempat tersebut. Maka wajib berhijrah. Yang hijrah ini ibadah yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Nah, barang siapa yang tidak mau berhijrah karena mencintai negerinya, walaupun di situ dia terhimpit, tidak bisa menegakkan syariat Islamnya, ya dihimpit oleh kekufuran kafirin lalu dia tidak mau berhijrah maka yang seperti ini mendapatkan ancaman khusus di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ya innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat-malaikat karena mendolimi diri-diri mereka. Para malaikat berkata, Fima kuntum, kenapa kalian ini? yakni tinggal di bumi yang kalian terhimpit dan tidak bisa menegakkan syariat kalian. Mereka mengatakan, kami lemah. Kami orang yang lemah. Para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasiah. Bukankah bumi Allah luas? Pindah di bumi yang lain. Tinggalkan. Pindah ke bumi yang lain. Alam takun ardullah wasi'atan. Fatuhajiru fiyah. Lalu kalian berhijrah. Faulaika ma'wahum jahannam. Diancam oleh Allah mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan neraka jahannam. Wasaat masiro seburuk-buruk tempat. Ya. Illal mustadafina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila Kecuali lelaki atau perempuan atau anak-anak yang tidak bisa keluar karena tidak tahu jalan keluar. Tidak tahu, tidak ada kemampuan, terpaksa. Maka itu asallahu ya anhum. Semoga Allah mengampuni mereka. Berarti orang yang mampu keluar, namun dia tetap di situ dan tidak bisa menegakkan syariatnya, maka dia mendapatkan ancaman kemurkaan Allah, neraka jahannam waliyadubillah. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah di negeri Islam, aman di negeri Islam, lalu dia hijrah ke negeri kafir.